Bab tentang perhatian Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam melindungi tauhid dan menutup semua jalan yang bisa menjerumuskan kepada kesyirikan. Jemaah sekalian, bab ini berbicara tentang perhatian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan usaha beliau di dalam menjaga tauhid serta menunjukkan kekhawatiran beliau jangan sampai umatnya terjerumus di dalam kesyirikan maka dari itu beliau juga menutup semua celah semua pintu yang bisa menjerumuskan ke dalam kesyirikan. Jadi di sini penulis rahimahullahu taala ingin menjelaskan kepada kita inilah teladan nabi kita yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah orang yang sangat berhati-hati dan khawatir terjerumus dalam kesyirikan dan sangat menginginkan umatnya untuk selalu beriman kepada Allah dengan keimanan yang benar dan mengkhawatirkan umatnya terjerumus di dalam dosa yang paling besar yaitu dosa syirik. Oleh karena itu, beliau sallallahu alaihi wasallam juga menutup semua jalan yang mengantarkan kepada kesyirikan. Maksudnya beliau melarang setiap ucapan maupun perbuatan yang bisa menjerumuskan manusia di dalam dosa kesyirikan. Jadi penulis rahimahullah taala menyebutkan ini dalam sebuah bab khusus agar kita berusaha meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kita berusaha meneladani beliau di dalam semangat beliau semangat beliau untuk mendakwahkan tauhid dan usaha beliau untuk menutup semua pintu yang bisa menjerumuskan ke dalam syirik dan agar kita tidak meremehkan karena ada sebagian orang punya kecenderungan untuk meremehkan urusan tauhid dan seakan tidak takut terjerumus di dalam dosa syirik maka itu berbeda dengan sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baik jemaah sekalian di dalam bab ini penulis menyebutkan yang pertama firman Allah Subhanahu wa taala Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma'anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim sungguh telah datang kepada kalian seorang rasul yang berasal dari diri-diri kalian sangat berat dia rasakan penderitaan kalian sangat menginginkan keimanan atas kalian serta terhadap kaum mukminin lembut dan penyayang. Surat At-Taubah ayat 128. Jamaah sekalian, ayat ini berbicara tentang empat sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di dalam ayat ini Allah tabaraka wa taala mengabarkan kepada kita di antara sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang paling menonjol ada empat. Yang pertama kata Allah, laqad ja'akum rasulun. Sungguh telah ada bagi kalian, telah datang kepada kalian seorang rasul. Ini sifat beliau yang pertama. Beliau adalah rasul, utusan Allah yang datang kepada kita untuk menyampaikan risalah Allah. Untuk menyampaikan ajaran Allah Subhanahu wa taala. Dan secara umum risalah Allah yang Allah perintahkan kepada seluruh para nabi dan rasul itu semuanya sama, semuanya satu, yaitu mengajak manusia mentauhidkan Allah dan melarang mereka melakukan syirik, sebagaimana dalam surat An-Nahl ayat ke-36 Allah menegaskan Walaqad ba'athna fi kulli ummatin rasula an ibudullaha wajtanibut tagut dan sungguh kami telah mengutus pada setiap umat itu seorang rasul, setiap rasul menyerukan, "Wahai kaumku, sembahlah Allah saja dan jauhilah togut." Togut itu artinya semua yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Jadi inilah nabi kita yang mulia, seorang rasul yang Allah utus. Maka dari itu wajib bagi kita meneladani beliau Apabila kita mengetahui beliau seorang rasul, wajib bagi kita untuk meneladani beliau, mencintai beliau melebihi seluruh makhluk dan juga mendukung beliau, membela beliau dan memperjuangkan ajaran beliau. Ini kalau kita sudah memahami beliau adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, kata Allah min anfusikum yang berasal dari diri-diri kalian. Ulama di sini ada dua penafsiran yang masyhur. Sebagian mengatakan maksudnya dari bangsa Arab. Sebagian lagi mengatakan maksudnya dari jenis manusia. Bukan dari kalangan jin, bukan pula dari kalangan malaikat. Ini dua penafsiran ulama yang masyhur tentang makna yang berasal dari diri kalian yang paling bagus adalah penafsiran yang kedua yaitu berasal dari jenis manusia bukan sekedar berasal dari bangsa Arab melainkan dari jenis manusia bukan dari kalangan jin bukan pula dari kalangan malaikat bahkan ulama sepakat tidak ada nabi dan rasul dari kalangan jin nabi dan rasul dari kalangan manusia namun berlaku juga untuk kalangan jin jadi Nabi kita yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, demikian pula para nabi sebelumnya adalah nabi untuk umat manusia dan nabi untuk para jin. Sebagaimana juga firman Allah, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepadaku. Bagaimana cara mereka beribadah? Tidak ada cara lain kecuali harus mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan penafsiran beliau berasal dari kalangan manusia, maksud ayat ini berasal dari kalangan manusia bukan sekedar dari bangsa Arab, itu juga didukung dengan surat Ali Imran ayat 164 Allah menyatakan laqad mannallahu 'alal mu'minina idz ba'atsa fihim rasulan min anfusihim sungguh Allah telah memberikan nikmat yang besar kepada kaum mukminin. Ketika Allah mengutus ketika Allah mengutus di tengah-tengah mereka seorang rasul yang berasal dari diri-diri mereka. Jadi di sini dikatakan beliau berasal dari kaum mukminin. Artinya umum, tidak khusus untuk bangsa Arab, melainkan untuk seluruh kaum mukminin dari bangsa manapun dia berasal. Dan jemaah sekalian, ini juga perbedaan antara nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad SAW dan para nabi terdahulu. Para nabi terdahulu hanyalah diutus untuk umatnya saja. Adapun Rasulullah SAW diutus untuk seluruh umat, baik untuk bangsa Arab atau suku Quraisy maupun untuk orang selain Arab maupun selain suku Quraisy. Jadi ini perbedaan Nabi kita yang mulia dibandingkan nabi-nabi yang lain. Dan Allah di dalam Al-Quran menegaskan, Kul ya ayuhan nasu inni rasulullahi ilaikum jami'an. Katakan wahai manusia, sesungguhnya aku utusan Allah kepada kalian semuanya. Dan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menegaskan, kana nabiyyu yub'atsu ila qaumihi khassatan wa bu'ithu ila nasi amatan. Dahulu para nabi diutus untuk kaumnya saja. Sedangkan aku diutus untuk seluruh umat manusia. Jadi jemaah sekalian, nabinya orang Arab dan nabinya orang Nusantara sama. Nabi kita yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dari itu, Islamnya orang Arab dan Islam orang Nusantara juga harus sama, enggak boleh berbeda. Harus mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan ulama sepakat tidak ada perbedaan pendapat. Seandainya ada orang yang berkeyakinan bahwa dia tidak wajib lagi sholat karena dia sudah sampai derajat wali, maka dia kafir. Kenapa? Karena berarti dia tidak mengimani syariat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berlaku untuknya. Jadi seakan-akan dia bukan umat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau dia mengatakan saya enggak wajib lagi sholat karena sudah sampai derajat wali, jamaah sekalian, sebenarnya kalau sudah sampai derajat wali seharusnya makin takwa, makin beriman dan bertakwa. Tapi ada sebagian golongan malah memahami sebaliknya. Kalau sudah jadi wali, maka dia sudah tidak harus melakukan sholat, puasa, zakat, bahkan yang haram sudah tidak lagi haram. Jadi malah dia bebas meninggalkan perintah dan melakukan larangan. Bahkan orang gila pun bisa diangkat menjadi wali. Padahal Allah telah menegaskan para wali itu adalah orang-orang yang beriman dan bertakwa. Ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim walahum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun. Ketahuilah para wali Allah itu tidak merasa takut, tidak pula bersedih hati. Maksudnya menjelang wafat mereka Allah hilangkan rasa takut, dan hilangkan kesedihan mereka. Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Allah mengatakan para wali Allah itu adalah orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi untuk menjadi wali tidak harus punya amalan khusus yang berbeda dengan yang lain. Amalannya umum yaitu iman dan takwa kepada Allah. Makin tinggi keimanan dan ketakwaan seseorang, derajat kewaliannya di sisi Allah juga semakin tinggi. Iya. Maka jemaah sekalian, kalau jadi wali seharusnya makin bertakwa. Tapi ada orang berkeyakinan karena dia sudah wali, dia sudah tidak wajib lagi melakukan syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan mereka meyakini dia sudah lebih tinggi dari para nabi. Subhanallah. Maka ulama sepakat ini pemahaman kufur. Ini enggak ada bedanya dengan orang yang mengatakan syariat Nabi Muhammad SAW hanya berlaku untuk orang Arab. Kita di, di Nusantara Islamnya beda, nggak ada bedanya jemaah sekalian. Ini pemahamannya sama persis. Kalau mereka mengatakan Islam di Nusantara Islamnya beda, nggak sama dengan orang Arab, maka ini adalah kekufuran. Itu sama saja dia mengingkari pengutusan Rasulullah SAW untuk seluruh umat manusia. Jemaah sekalian, seluruh umat manusia sejak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus sampai hari kiamat semuanya wajib mengikuti syariat beliau. Bahkan jemaah sekalian, seandainya ada para nabi dan rasul yang masih hidup ketika nabi diutus, mereka pun harus mengikuti syariat beliau. Makanya kalau kita baca dalam hadis-hadis tentang turunnya Nabi Isa alaihissalam di akhir zaman, beliau tidak menerapkan syariat yang pernah diturunkan kepada beliau melainkan beliau akan menerapkan syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Bahkan Nabi SAW pernah marah ketika ada seorang sahabat membaca Taurat. Kata Nabi, seandainya Musa masih hidup, Musa harus mengikuti aku. Jadi jemaah sekalian, seandainya ada pengikut umat terdahulu, dia beriman kepada Allah, dia menyembah Allah, tidak kafir kepada Allah, juga mengamalkan syariat Nabi terdahulu, seperti Nabi Musa atau Nabi Isa. Kemudian setelah Nabi sallallahu Alaihi Wasallam diutus, dia tidak mau masuk Islam, maka dia menjadi kafir. Dia berubah menjadi kafir. Jadi ini ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala. Seluruh umat, walaupun dia termasuk pengikut umat para nabi terdahulu, maka dia harus masuk Islam setelah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam diutus. Baik, ini jemaah sekalian sifat beliau yang kedua. Yang ketiga, azizun alaihi ma'anitum. Sangat berat beliau rasakan penderitaan kalian. Inilah jemaah sekalian, seorang nabi yang penyayang kepada umatnya. Apa yang membuat kita menderita, itu berat beliau rasakan. Sama saja, itu yang berhubungan dengan kehidupan dunia, apalagi kehidupan akhirat. Jemaah sekalian, banyak sekali hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat perhatian terhadap kondisi ekonomi para sahabat. Sangat perhatian. Kalau beliau melihat ada orang-orang miskin, orang-orang fakir, maka beliau akan memotivasi para sahabat yang lain untuk memberikan sedekah. Atau beliau mengusahakan baginya satu pekerjaan atau satu penghasilan yang halal. Seperti ketika Amr bin Al-As masuk Islam, beliau dalam keadaan fakir maka Nabi SAW mengatakan kepadanya, saya akan mengutus engkau untuk pergi berjihad, supaya kamu dapat gonimah. Jadi bukan sekedar berjuang untuk membela Islam. Sekalian supaya kamu dapat gonimah. Supaya kamu jadi naik sedikitlah dalam urusan ekonomi. Ya, walaupun ketika itu kata Amr bin As, ya Rasulullah, saya masuk Islam bukan ingin harta, tapi saya ingin dekat dengan anda. Jadi demikian perhatian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terhadap urusan dunia para sahabat. Namun beliau lebih perhatian lagi dalam urusan akhirat. Beliau sangat khawatir apabila umatnya terjerumus di dalam api neraka. Ini yang paling berat bagi beliau. Makanya beliau sallallahu alaihi wasallam pernah mengabarkan bahwa Allah Subhanahu wa taala pernah menyuruh beliau untuk memilih mau doa yang pasti dikabulkan atau milih syafaat. Kata Nabi SAW, tu syafaat. Aku pun memilih syafaat. Kenapa? Karena dengan syafaat ini, kelak lebih banyak umat Islam yang akan terselamatkan dari azab Allah. Ya. Daripada satu doa saja, walaupun pasti dikabulkan, syafaat lebih bermanfaat nanti pada hari kiamat. Jadi, beliau betul-betul memikirkan keselamatan umatnya. Sangat berat beliau rasakan penderitaan umatnya. Iya. Jamaah sekalian, beliau juga seorang yang pemaaf. Beliau tidak tega melihat manusia tertimpa azab. Makanya ketika diri beliau disakiti, diri beliau disakiti oleh penduduk Taif. Sampai-sampai beliau Aisyah pernah bertanya, Adakah yang lebih berat yang engkau rasakan daripada perang Uhud? Kata Nabi SAW ada, yaitu peristiwa Taif. Beliau ditolak di Makkah, kemudian beliau mencoba berdakwah di Taif. Siapa tahu ada yang mendukung. Ternyata yang beliau terima justru lebih dahsyat daripada perlakuan penduduk Makkah. Maka Nabi SAW dalam keadaan sangat sedih, sakit hatinya dan juga sakit fisiknya. Beliau dilempari dengan batu. Maka datanglah malaikat Jibril dan mengatakan kepada beliau, di sini ada malaikat penjaga gunung, kalau kamu mau gunung itu diangkat lalu ditimpakan kepada mereka. Tapi jemaah sekalian, karena hanya sifatnya pribadi beliau yang disakiti, maka beliau memaafkan dan beliau bersabda, "Bal arju ayyukhrijallahu min aslabihim man ya'budullaha wa la yushriku bihi syai'an." Bahkan aku berharap Semoga Allah mengeluarkan dari keturunan mereka orang yang beribadah hanya kepada Allah dan tidak mempersekutukannya dengan sesuatu apapun. Kemudian yang ke tiga jemaah sekalian, yang ketiga atau keempat, keempat ya, baik. Yang keempat adalah hari sun alaikum, sangat menginginkan keimanan bagi kalian, sangat ingin manusia beriman kepada Allah dengan iman yang benar dan tidak tercampuri dengan kesyirikan sedikit pun. Inilah sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang patut kita teladani. Punya semangat yang besar agar manusia diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka beliau pun mengerahkan segenap potensi beliau untuk mengusahakan hidayah bagi manusia. Walaupun beliau sudah tahu Nggak mungkin semua manusia mendapatkan hidayah. Tetapi beliau tetap memiliki semangat yang besar. Karena mengajak orang mendapatkan hidayah, itu juga merupakan ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kelima jemaah sekalian, Bil mu'minina ra'ufur rahim. Terhadap kaum mukminin beliau lembut dan penyayang. Inilah sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sudah sepatutnya kita teladani berlemah lembut terhadap orang-orang yang beriman. Menyayangi orang-orang yang beriman. Karena orang-orang beriman itu satu dengan yang lainnya bersaudara bagaikan satu tubuh sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Mathalul mu'minina fi tawadihim wa tarahumihim wa ta'atufihim Mathalul jasadi idza ishtaka minhu udwun tada'a sairul jasadi bis-sahri wal huma." Perumpamaan orang-orang yang beriman dalam hal saling mencintai, menyayangi dan berlemah lembut di antara mereka bagaikan satu tubuh. Kalau ada satu anggota tubuh merasakan sakit, maka seluruh tubuh akan ikut merasa sakit. Jemaah sekalian, inilah lima sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang Allah sebutkan di dalam ayat yang mulia ini. Apa hubungannya jemaah sekalian ayat ini dengan pembahasan kita, dengan bab kita? perhatian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam terhadap urusan tauhid dan usaha beliau untuk menutup semua pintu yang bisa mengantarkan kepada kesyirikan. Jemaah sekalian, hubungannya sangat jelas. Hubungannya sangat jelas. Di bab-bab sebelumnya telah kita bahas bagaimana Rasulullah Alaihi Wasallam melarang kita beribadah di kuburan-kuburan. Beliau larang lima hari sebelum wafat. Kemudian menjelang wafat sudah di detik-detik terakhir dalam kondisi lagi sekarat. Beliau masih ulangi lagi. Ini menunjukkan rasa takut beliau atas umatnya jangan sampai terjerumus di dalam kesyirikan. Nah, ternyata jemaah sekalian, itu bagian dari sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sangat berat beliau rasakan penderitaan kita yang sangat menginginkan keimanan bagi kita dan juga lembut serta penyayang terhadap orang-orang yang beriman. Intinya jemaah sekalian, maksud ayat ini adalah bukti untuk beliau ingin menunjukkan kepada kita bukti bahwa beliau memiliki sifat-sifat ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memiliki sifat-sifat yang mulia ini. Buktinya yang terbesar adalah beliau mendakwahkan tauhid dan melarang kesyirikan bahkan selalu berusaha menjaga tauhid dan menutup semua pintu yang bisa mengantarkan kesyirikan. Itulah bukti bahwa beliau adalah orang yang merasa sangat berat penderitaan umatnya, sangat menginginkan keimanan umatnya dan lembut serta penyayang terhadap kaum mukminin. Buktinya apa? Buktinya yang paling besar adalah beliau mendakwahkan tauhid dan melarang kesyirikan dan juga menutup semua pintu-pintu yang bisa menjermuskan di dalam kesyirikan. Demikian pula kita jamaah sekalian. Contohnya kepada keluarga kita misalkan. Tentu berat hati kita melihat kalau ada keluarga kita yang menderita. Terasa sedih dalam hati kita. Berat melihatnya. Kita juga sangat menginginkan mereka beriman. Kita juga menyayangi dan mencintai mereka. Nah, jemaah sekalian, bukti bukti kita mencintai dan menyayangi keluarga kita itu kan banyak buktinya. Buktinya contohnya apa? Mereka lapar kita kasih makan, bahkan kita makan makanan sebelum mereka lapar. Kita jaga kesehatan mereka. Seandainya mereka sakit, kita usahakan pengobatan yang terbaik. Tapi jemaah sekalian, ketahuilah ada bukti yang jauh lebih besar dan lebih penting daripada itu, bukti kalau kita cinta dan sayang kepada keluarga kita adalah jaga mereka dari api neraka. Bagaimana caranya? Perintahkan mereka mentauhidkan Allah dan larang mereka berbuat kesyirikan. Perintahkan mereka melakukan semua kebaikan dan larang mereka melakukan kemungkaran. Inilah bukti cinta dan sayang kita kepada keluarga kita yang paling besar. Baik. Jemaah sekalian kita masuk dalil yang kedua. Qala rahimahullah wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala dari sahabat yang mulia Abu Hurairah semoga Allah meridhoi beliau ia berkata qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda la taj'alu buyutakum kubura wa la taj'alu qabri 'ida wa sallu alayya fa inna salatakum tablughuni haitsu kuntum Janganlah kalian menjadikan rumah-rumah kalian seperti kuburan. Dan janganlah kalian menjadikan kuburanku sebagai tempat perayaan. Dan bersalawatlah atasku. Karena sesungguhnya salawat kalian akan akan sampai kepadaku dimanapun kalian berada. Rawahu Abu Daud bi isnadin hasan warwatuhu thiqat. Diriwayatkan Imam Abu Daud dengan sanad yang hasan dan para perawinya terpercaya. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Imam Ahmad di dalam musnadnya. Baik. Jemaah sekalian, inilah dalil yang kedua dalam bab ini. Dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan tiga perkara. Yang pertama, jangan kalian menjadikan rumah-rumah kalian seperti kuburan. Apa makna hadis ini jemaah sekalian? Maksudnya beribadahlah di rumah-rumah kalian. Perbanyak ibadah di rumah kalian. Kuburan bukan tempat ibadah. Kalau kalian tidak beribadah di rumah kalian, berarti kalian jadikan rumah kalian seperti kuburan. Maka dari itu, hadis ini di dalamnya terkandung larangan beribadah di kuburan. Karena itu bisa mengantarkan kepada kesyirikan. Iya. Di dalam hadis yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Ij'alu min salatikum fi buyutikum wa la taj'aluha kubura." Jadikan sebagian salat kalian di rumah-rumah kalian dan jangan jadikan seperti kuburan. Maksudnya bagi laki-laki salat sunnah itu lebih baik dilakukan di rumah. Jadikan di rumah kalian, jangan dijadikan seperti kuburan. Maksudnya tidak dilakukan salat padanya. Di kuburan dilarang salat maka jangan jadikan rumah kita seperti kuburan. Juga dalam hadis yang lain yang diriwayatkan Imam Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La taj'alu buyutakum maqabira, fa inna syaitana yafirru minal baitil ladzi tuqra'u fihi suratul Baqarah." Jangan jadikan rumah-rumah kalian seperti kuburan. Karena sesungguhnya setan itu lari dari rumah yang dibacakan pada padanya surat Al-Baqarah. Apa maksud hadis ini jemaah sekalian? Jangan jadikan rumah kalian seperti kuburan yang tidak boleh dibacakan Al-Quran padanya. Bacalah Al-Quran di rumahmu, terutama surat Al-Baqarah. Agar setan lari dari rumahmu. Jadi jemaah sekalian, uh, hadis ini juga mengandung larangan membaca Al-Quran di kuburan. Dan juga tidak ada satu hadis sahih pun yang menjelaskan kepada kita bahwa Nabi dan para sahabat mengamalkan membaca Al-Quran di kuburan. Tidak surat Yasin, tidak surat Al-Fatihah, tidak pula surat-surat yang lainnya. Padahal mereka, para Nabi, Nabi dan para sahabat, itu dikenal sebagai orang-orang yang rajin membaca Al-Quran. Jadi ini yang pertama jemaah sekalian. Yang kedua kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, jangan jadikan kuburanku sebagai tempat perayaan. Apa makna hadis ini? Kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, maksud perayaan di sini adalah dikunjungi secara rutin dan berkala. Ya, di satu hari tertentu yang selalu diulang-ulang. Karena makna hari Id atau hari perayaan adalah hari yang selalu dirayakan atau diperingati atau dilakukan amalan padanya secara berulang-ulang. Makanya jemaah sekalian, hari Id di dalam agama kita sudah Allah tentukan tidak boleh kita tambah yaitu Idul Fitri dan Idul Adha. Kenapa dikatakan Id? Karena dua hari ini selalu datang berulang-ulang. Iya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kita untuk tidak menjadikan kuburan beliau sebagai tempat perayaan yang terus-menerus dikunjungi. Terus-menerus dikunjungi. Jadi seakan-akan sudah ada jadwal rutin. Misalkan setiap tahun saya harus pergi berziarah ke makam Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang ketiga lebih menegaskan pelarangan yang kedua. Yang ketiga kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wasallu alayya fa inna salatakum tablughuni haitsu kuntum." bersalawatlah kepadaku, karena sesungguhnya salawat kalian sampai kepadaku dimanapun kamu berada. Artinya aja mas kalian Nabi SAW ingin memberikan bimbingan kepada kita. Kalau sekedar mau bersalawat, mau bersalawat kepada Nabi SAW, itu nggak harus kita datang di kuburan beliau. Nggak harus kita datang di kuburan beliau, dimanapun kita berada, salawat kita sampai kepada beliau. Dan juga tidak ada bedanya tidak ada dalil yang menyatakan kalau bersalawat di kuburan beliau itu lebih afdal tidak. Tidak ada. Jadi sama saja. Enggak ada bedanya. Kita bersalawat dimanapun itu semuanya akan sampai kepada Rasulullah SAW. Bersalawat di kuburan beliau tidak lebih afdal dibanding bersalawat di tempat lain. Iya. Jemaah sekalian, beliau melakukan semua ini, beliau memperingatkan kita agar kita tidak berlebih-lebihan dalam menziarahi kubur beliau agar kita tidak terjerumus di dalam kesyirikan. Baik, kita masuk hadis yang terakhir. Wa an Ali bin Al-Husain dari Ali bin Al-Husain. Siapa Ali bin Al-Husain? Beliau adalah cicit Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ali bin Al-Husain bin Ali bin Abi Thalib. Berarti cicit cucunya Fatimah. Cicitnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam annahu ra'a rajulan yaji'u ila furjatin kanat inda qabrin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahwasanya beliau melihat seseorang masuk di dalam sebuah celah yang ada di dekat kubur Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fayadkhulu fiha fayad'u fanahahu. Maka orang itu masuk ke tempat tersebut, kemudian berdoa, maka uh, afwan, kemudian Ali bin Husain memanggilnya bukan berdoa tapi dia memanggilnya lalu melarang perbuatannya. Jadi orang itu melihat ada celah di dekat kubur Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia masuk ke situ. Maka cicit Nabi sallallahu alaihi wasallam Ali bin Husain melihat perbuatannya, maka beliau memanggil orang tersebut dan melarang. Kemudian melarang apa yang dia kerjakan. Iya. Ada riwayat yang lain diriwayatkan oleh Sa'id bin Mansur di dalam sunannya. Kisah yang hampir mirip. Tetapi di situ dikatakan Al-Hasan bin Al-Hasan. Jadi ini sepupunya. E, cicit Nabi yang lain dari keturunan Al-Hasan. Al-Hasan bin Al-Hasan bin Ali bin Abi Thalib juga pernah melihat kasus yang serupa. Ada orang masuk di celah yang ada di dekat kuburan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika itu. Mungkin sekarang sudah nggak ada lagi celah seperti itu. Iya. Nah, kemudian dia menegur. Jadi sama yang dilakukan oleh dua orang cicit Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sallallahu Alaihi Wasallam ini sama. Mereka menegur orang tersebut. Wakal. Kemudian dia berkata di sini, Ala uhadditsukum haditsan?" Maukah kamu aku kabarkan sebuah hadis? Sami'tuhu min abi an jaddi an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qol yang pernah aku dengarkan dari ayahku yaitu Al Husain, dari kakekku yaitu Ali bin Abi Thalib, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, beliau bersabda, "La tattakhidhu qabri idan." Janganlah kalian menjadikan kuburanku sebagai tempat perayaan atau tempat Id satu amalan khusus yang dilakukan berulang-ulang, berkala, rutin. Wala buyutakum kubura dan jangan pula menjadikan rumah-rumah kalian seperti kuburan. Fa inna taslimakum yabluguni aynama au haitsu kuntum. Karena sesungguhnya salam kalian sampai kepadaku dimanapun kalian berada rawahu fil mukhtarah diriwayatkan di dalam kitab al mukhtarah ini kitab hadis yang ditulis oleh Diauddin Muhammad bin Abdul Wahid Al-Makdasi dan para ulama mengatakan kitab Al-Mukhtarah ini lebih baik daripada kitab uh, apa namanya Al-Mustadrak Al-Hakim Al-Mustadrak Al-Hakim itu lebih terkenal tapi pensahihan Syekh Diauddin Muhammad bin Abdul Wahid itu lebih baik daripada pensahihannya Imam Al-Hakim iya jadi jemaah sekalian Hadis ini hampir mirip dengan hadis sebelumnya. Di sini Nabi SAW mengingatkan tiga perkara. Yang pertama, jangan jadikan kuburanku sebagai tempat perayaan. Maksudnya tempat yang selalu dikunjungi, rutin berulang-ulang untuk melakukan satu amalan. Yang kedua, jangan jadikan rumah-rumah kalian seperti kuburan. Artinya di kubur itu bukan tempat ibadah. Kemudian yang ketiga, menegaskan yang kedua. Sesungguhnya salam kalian sampai kepadaku dimanapun kalian berada. Artinya, kalau mau sekedar mengucapkan salam, nggak usah repot-repot ke sini. Nggak usah repot-repot ke sini. Dimanapun kalian berada, salam kalian sampai kepadaku. Jadi, di sini Nabi SAW membimbing kita untuk tidak terlalu mengagungkan kuburan beliau. Tidak berlebih-lebihan di dalam memperlakukan kuburan beliau. Kalau sekedar mengucapkan salam, dimanapun kita berada, salam kita sampai, dan tidak lebih utama. Tidak lebih utama untuk mengucapkan salam kepada Nabi SAW di dekat kuburan beliau dan dimanapun kita berada. Iya. Maka jemaah sekalian di sini juga ada pelajaran penting yang bisa kita petik. Apa maksud kita berziarah ke makam Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Untuk mengucapkan salam. Untuk mengucapkan salam itu saja. Makanya Ibnu Umar, Ibnu Umar kalau berziarah dia cuma mengucapkan salam, Assalamualaikum ya Rasulullah. Kemudian dia mengucapkan salam kepada Abu Bakar. Kemudian dia mengucapkan salam kepada ayahnya sudah. Langsung pergi. Jadi nggak ada doa-doa khusus, nggak ada doa yang panjang-panjang ketika berziarah ke makam Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jemaah sekalian, kesimpulan bab ini adalah ini menunjukkan kepada kita perhatian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam menjaga tauhid dan kekhawatiran beliau jangan sampai kita terjerumus dalam kesyirikan karena memperlakukan kuburan beliau dengan cara berlebih-lebihan dan beliau menutup segala pintu dan semua jalan yang bisa menjerumuskan kita di dalam kesyirikan. Alhamdulillah kita sudah selesai dari tiga bab. Tiga bab semuanya bertema hampir sama, yaitu larangan keras beribadah di kuburan. Tiga bab berurutan, semuanya dengan tema hampir sama. Bahaya besar kita jadikan kuburan sebagai tempat ibadah, itu pintu kepada kesyirikan. Jemaah sekalian ada sedikit waktu untuk tanya jawab, saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Besok pagi itu hari libur nasional memperingati Isra Mi'raj. Nabi melakukan Isra Mi'raj tiga tahun sebelum hijrah. Dan Nabi hidup di Madinah itu 10 tahun. Jadi selama 13 tahun Nabi melakukan sholat. Itu selama selama periode itu kan ada bermacam-macam gaya atau gerakan sholat. Saya maklum. Nah sekarang pada waktu tiga bulan sebelum Nabi meninggal, beliau kan melakukan haji wada. Diikuti oleh kurang lebih 100 ribu orang dalam perjalanan dari Madinah ke Mekah pulang pergi kira-kira dua bulan lah kalau dua bulan itu karena siang malam itu itu sholat bisa dikodok sampai tiga kali. Berarti kan kira-kira ada 150 kali sholat berjamaah. Timbul pertanyaan, pada waktu Nabi itu melakukan sholat berjamaah mengimami, itu gaya yang dipakai oleh Nabi itu tuh gaya sholatnya itu yang bagaimana? Sekian terima kasih. Sudah habis waktu Pak. <laughs> Baik, jamaah sekalian. Solat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sama aja ketika beliau solat sendiri dengan solat berjamaah. Nggak ada bedanya. Nggak ada bedanya. Kecuali sedikit sekali. Misalkan di sholat sendiri beliau pada sholat tertentu tidak apa namanya tidak bersuara tidak jahar pada sholat berjamaah beliau jahar di sholat maghrib isya subuh iya bahkan jemaah sekalian kadang-kadang Rasulullah SAW sholat naik ke atas mimbar ya cuman bentuk mimbar kita nggak mungkin ya Beliau naik ke atas mimbar. Kenapa beliau naik ke atas mimbar? Kata beliau, tuhada tuhada litatammu bisolati. Atau kama alaihi salatu wassalam. Saya melakukan ini supaya kalian bisa mengikuti solatku. Kalian bisa melihat solatku dan kalian bisa mengikuti. Jadi Rasulullah SAW sengaja kadang ketika mengimani, mengimani, mengimami, beliau naik ke atas mimbar, solat di atas mimbar nanti mau sujud baru beliau turun. Kenapa? Supaya para sahabat semuanya sampai di belakang-belakang bisa melihat cara solat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan beliau bersabda, "Sallu kama raaitumuni usalli." Solatlah kalian sebagaimana kalian lihat aku solat. Intinya, semua cara solat Nabi sallallahu alaihi wasallam kita pelajari agar kita bisa meneladani beliau. Mungkin yang terakhir jemaah sekalian, Kata Imam Hafidh Ibn Hajar al sekalani Asy-Syafi'i rahimahullah, tidak ada satu riwayat pun yang sahih bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan perjalanan Isra Mi'raj itu di bulan Rajab. Jadi enggak ada riwayat yang sahih.